melalui streaming Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, Alhamdulillah, Sore ini kembali kita berjumpa dengan momen yang sedikit berbeda dan tema yang sedikit berbeda. Biasanya momen kajian rutin sekarang tablik akbar. Karena apa? Karena momen sekarang momen spesial menghadapi Idul Adha maka tema yang kita angkat adalah fiqih salat Idul Adha. Karena poin yang harus dibahas cukup banyak, maka yang biasa kita memulai setengah lima, kita pajukan menjadi jam empat. Kita mulai pembahasan ini dengan membahas makna dari id. Makna id secara bahasa dijelaskan oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab. Al-idu huwa kullu yaumin fihi jam'un. Id itu adalah setiap hari yang di hari itu ada perkumpulan manusia berkumpulnya manusia secara rutin di hari itu, maka hari itu disebut hari Id. Berasal dari kata ada ya'udu yang artinya kembali ka'annahum adu ilaih seolah-olah mereka kembali ke momen berkumpulnya di hari tersebut. Itu pendapat yang pertama. Kedua, ada lagi ulama ahli bahasa yang menjelaskan bahwa id berasal dari kata adah. Al-adah sudah jadi bahasa Indonesia yaitu apa? Adat. Adat itu kebiasaan. Id berasal dari kata al-adah li'annahum i'tadauh karena mereka membiasakan diri berkumpul di hari itu. Jama'id adalah a'yad. Kalau orang Arab menyatakan a'yad al-muslimun, orang muslim berid, maknanya syahidu idahum, mereka menghadiri perkumpulan di hari tersebut. Berkata Ibnul A'rabi pakai alif lam. Beliau ahli ulama ahli sunnah. Penyusun kitab tafsir namanya Abu Bakar Ibnul A'rabi. Pakai alif lam. Dibedakan dengan yang tak beralif lam Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi seorang filosof yang berfaham sufi yang oleh Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Munqid min ad dinyatakan sebagai orang yang bukan muslim karena mengingkari adanya hari kebangkitan. Efek dari filsafat yang dipelajari. Itu yang tanpa alif lam. Kalau ini yang pakai alif lam Abu Bakar Ibnul Arabi Ahli bahasa, ahli tafsir, ulama ahlu sunnah Menyatakan sumial idu idan liannahu Ya'udu kulla sanatin bifarhin mujaddadin Id disebut demikian karena hari tersebut kembali setiap tahun dengan kebahagiaan yang baru. Itu penjelasan Ibnu Mandur dalam lisan Arab. Sehingga maknain tidak lepas dari tiga poin. Pertama ada berkumpulnya manusia di hari itu. Kedua, hari ini tersebut selalu berulang. Baik setiap pekan atau setiap tahun. Yang berulang setiap pekan apa? Jumatan. Jumat juga hari itu. Dan yang ketiganya ada kebahagiaan yang baru di hari itu. Setidaknya tiga poin itu terkandung di dalam kata-kata id. Itu makna id. Adapun adha adha artinya menyembelih. Idul Adha hari Id ketika kaum muslimin menyembelih di hari itu. Berkata Al-Allamah Ibnu Abidin, Sumial Idu bihadal ism li'anna lillahi ta'ala fihi al ihsan." Ay anwa'ul ihsan al-aidah ala ibadih fi kulli yaum disebut id karena Allah di hari tersebut memiliki Idul ihsan. Makna awaid jamak dari id adalah berbagai macam jenis kebaikan yang kembali kepada hamba-hambanya di hari itu. Jadi disebutlah id karena banyaknya jenis kebaikan yang Allah berikan. Di antaranya kalau Idul Fitri di sana kaum muslimin dikembalikan lagi kebaikan dari Allah dengan bebasnya makan dan minum padahal sehari sebelumnya mereka terlarang makan dan minum di siang hari. Ada zakat fitrah yang membahagiakan fukara dan masakin dan ini bentuk kebaikan dari Allah kepada mereka. Bagi Idul Adha adanya penyempurnaan haji dengan tawaf yang disebut dengan tawaf ifadah. Juga disembelihnya kambing yang kemudian dagingnya dibagikan. Orang-orang yang selama ini makannya selalu dengan yang sederhana tahu tempe kalau di kita pada Idul Adha makan dengan daging. Dan begitulah seterusnya berulang setiap tahun li'annal adata fihil farah was surur wan nasyat wa hubur. Karena sesuatu yang dibiasakan selama rentang waktu tertentu di dalamnya selalu ada kegembiraan, kebahagiaan, semangat, dan gairah baru. Itulah makna dari id. Id baik Idul Fitri ataupun Idul Adha merupakan rahmat Allah bagi umat ini. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Wali ahlil madinati yaumani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Nabi SAW datang ke Madinah pada waktu penduduk Madinah memiliki dua hari raya di zaman di zaman jahiliyah mereka bermain-main di hari raya itu. Berkatalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Qadimtu lakum aqadimtu alaikum walakum yaumani yatal'abuna fihima fil jahiliyah wa qad abdalakumullahu bihima khayra minhuma yauman nahar wa yaumal fitr Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, aku datang kepada kalian di saat kalian memiliki dua hari raya yang Kalian bermain-main di kedua hari raya itu di zaman jahiliyah. Maka Allah telah mengganti bagi kalian dengan yang lebih baik dari dua hari raya itu, yaitu Yaumun Nahar dan Yaumul Fitri. Yaumun Nahar Idul Adha, hari disembelihnya kurban. Dan Idul Fitri adalah hari ketika manusia kembali berbuka, makan dan minum setelah sebelumnya terlarang. Adapun kedua hari raya sebelum datangnya Islam, yang pertama disebut hari raya Maharjan, yang kedua Nairuz. Nairus dan Maharjan adalah dua hari raya yang saat itu selalu dirayakan oleh mereka apa isinya? Nyanyi-nyanyi, nari-nari, minum minuman keras sampai kepada perzinahan waliyadzubillah. Kedua, hari raya itu ditetapkannya oleh orang, oleh manusia waktunya. Begitu Nabi SAW datang, digantilah dua hari raya itu dengan dua hari raya yang lebih baik. Berkata Syekh Ahmad bin Abdurrahman ketika menjelaskan hadis tadi dianggap dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha lebih baik daripada Nairus dan Maharjan karena pertama Idul Fitri dan Idul Adha ditetapkan berdasarkan syariat Allah. Dan Allah yang menetapkan waktunya, bukan kesepakatan manusia. Kapan Idul Fitri? Satu Syawal. Kapan Idul Adha? Sepuluh Dhul Hijjah. Itu yang menetapkan Allah Azza wa Jalla. Kedua, dua hari raya dalam Islam sebagai penyempurna dua di antara rukun Islam yang agung. Hari Raya Idul Fitri sebagai penyempurna rukun Islam yang ketiga, yaitu apa? Saum atau yang keempat. Sedangkan Idul Adha penyempurna hari raya yang kelima yaitu apa? Haji. Itu alasan kedua. Ketiga, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha lebih baik daripada Nairus dan Maharjan dilihat dari konten acara ritual yang diadakan di sana. Adapun Nairus dan Maharjan isinya perbuatan syirik dan maksiat. Adapun hari raya Idul Fitri dan Idul Adha isinya pengagungan kepada Allah, aplikasi dari tauhid. Yaitu apa? Takbir, solat, khutbah dan ibadah yang sifatnya sosial. Ada zakat fitrah, ada pembagian daging kepada fuqara dan masakin sehingga dengan hal tersebut jelas dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha jauh lebih baik daripada hari raya sebelumnya bahkan hari raya manapun di dunia ini. Itulah penjelasan bahwa hari raya ini rahmat dari Allah untuk kaum muslimin. Adapun adab-adab yang harus kita lakukan dan kita perhatikan pada waktu hari raya tersebut adalah Pertama, at-tajammul fil id, berdandan pada hari id. Makna berdandan adalah memakai pakaian terbaik dari pakaian yang kita miliki, nggak harus baru, kalau ada boleh yang baru, kalau enggak pakai pakaian terbaik di antara pakaian yang kita miliki. Dan ini sunnah, bukan riak, bukan sombong, bukan pamer, tapi ini sunnah. Dan ini dijelaskan dalam banyak hadis, di antaranya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar bahwa Umar mengambil jubah yang terbuat dari sutra yang dia beli di pasar. Di pasar banyak dijual. Ada kain dari sutra jubah. Dibeli oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Umar, "Ya Rasulullah, bi' hadhihi atau ibda hadhihi. Tajammal biha lil wal wufud." Wahai Rasulullah, belilah pakaian ini. Berdandanlah engkau dengan pakaian ini untuk dua hal, untuk id dan untuk menerima delegasi. Utusan dari negeri lain banyak berdatangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara pemimpin umat ketika menerima utusan dari negara lain harus bagus pakaiannya ya. Beli ini pakaian dari sutra nih. Apa kata Nabi SAW? Innama hadihi libasun libasu man la khalaqalahu. Ini adalah pakaian yang tidak apa pakaian orang yang tidak akan memperoleh kebahagiaan apa-apa di akhirat nanti. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu dari sutra dan sutra hukumnya haram bagi laki-laki. Diamlah Umar selama beberapa lama yang Allah kehendaki untuk diam. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan orang agar memberikan kepada Umar jubah di Baj. Lalu Umar menerima. Lalu Umar datang lagi dengan membawa jubah ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Ya Rasulullah, innaka kulta, innama hadhi libasu man la khalaqa Wahai Rasulullah, engkau kan kemarin sudah bilang, pakaian ini adalah pakaian yang orang yang tidak akan bahagia di akhirat. Wa arsalta ilayya hadhil jubbah. Tapi kenapa engkau mengirimkan jubah ini kepadaku? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tabi'uha au tusibu biha hajataka. Kamu beli ini atau kami kamu pakai untuk kebutuhan kau. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain-lainnya. Ah, ketika menjelaskan hadis ini, kita menganalisa hadis itu jangan oleh pikiran kita sendiri. Pikiran kita ini enggak cukup memadai untuk mengambil hukum, faidah, menganalisa hadis ini. Biarkan ahlinya yang mengupas hadis ini. Karena kita dengan ketidaktahuan kita, kebodohan kita, ketumpulan otak kita, kekurangan ilmu kita bisa salah faham atau yang lebih parah bisa apa? gagal faham ketika memahami hadis ini. Berkata Al-Allamah As-Sindi ketika mengomentari hadis ini. Minhu ulima anna tajammula yawmal id kana adatan mutaqarraratan bainahum wa lam yunkirha Rasul sallallahu fa ulima biqauha. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa berdandan pada hari Id merupakan kebiasaan yang sudah ditetapkan di kalangan mereka. Sampai-sampai Umar bilang beli nih untuk id. Berarti di setiap id biasanya memang pakai pakaian yang bagus. ya. Dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Tidak mengingkari ini untuk id, tidak. Yang diingkari karena pakaian itu terbuat dari sutranya itu yang haramnya bukan untuk eh, dandan untuk idnya dandan untuk idnya tidak diingkari Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Rawa Ibn abid Dunya wal Baihaqi bisnadin isnadin sahihin anna Ibn Umar kana annahu kana yalbisu ahsana siyabihi fil Idain. Diriwayatkan oleh Imam Ibn abid Dunya dan juga Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Umar selalu memakai pakaian terbaik pada waktu dua hari raya. Lalu berkata lagi Imam Ibnu Hajar, wa wajhul istidlal bihi min jat min jihati taqririhi li Umar ala asli tajammulil jum'ah wa qasarul inkar al lubsi misli tilkal hullah li kauniha kanat harira. Adapun penerapan dalil dari hadis Umar tadi, ya. Nabi SAW membiarkan ucapan Umar agar Nabi berdandan untuk hari raya dengan pakaian ini. Beliau hanya mengingkari Umar karena pakaian ini perhiasan yang terbuat dari sutra. Itunya yang terlarang. Jadi kata Umar, ya Rasulullah beli ini untuk hari raya dan menerima tamu dari negara lain. Kata Nabi, ini mah pakaian orang yang tidak akan bahagia di akhirat. Kan gitu. Mau mah mau berdandan, cuma jangan jangan dari sutra dong. Kan gitu. Berkata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Wa yadullu ala أن التجمل عندهم في هذه الموادع كان مشهورا Hadis ini menunjukkan bahwa berdandan di kalangan mereka di hari Id dan menerima delegasi adalah sesuatu yang masyhur. Berkata Imam Malik, "Sami'tu ahlal ilm yastahibbuna tiba wa zina fi kulli 'in." Berkata Imam Malik, aku mendengar para ulama ahli ilmu. Maksud para ulama itu para sahabat. Sebab Ibnu Imam Malik termasuk tabi'in. Banyak ulama-ulama tabi'in yang selevel beliau atau di atas beliau. Dan ada sahabat yang saat itu masih banyak yang hidup. Aku mendengar mereka itu mensunnahkan memakai wangi-wangian dan perhiasan di setiap id. Maksud perhiasan bagi laki-laki adalah pakaian terbaik yang dimilikinya. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Wa kana yalbasu lil khuruji ilaihi ma ajmala thiyabi. kana lahu hullatun yalbasuha lil 'idaini wal jumu'ah wa marrah kana yalbasu burdain akhdarain wa marrah burdan ahmar wa laysa huwa ahmar musmatan kama yadhunnuhu ba'dun nas fa innahu law kana kadhalik lam yakun burdan wa innama fihi khututun humrun kal burudil yamaniyah kata Imam Ibnu Qayyim Nabi SAW selalu keluar menuju Id dengan memakai pakaian terbagus yang beliau miliki. Dan saat itu beliau memiliki perhiasan atau pakaian bagus yang beliau pakai ketika Id dan Jumat. Kadang-kadang memakai pakaian bur, dua burdain akhdaroin dua burdun yang warnanya hijau dan kadang-kadang memakai burdun yang warnanya merah. Burdun, burdun itu pakaian dengan background warna tertentu lalu ada garis-garisnya. Itu yang disebut dengan burdun. Nah, beliau suka memakai kadang-kadang burdun yang hijau, kadang-kadang yang merah dan merahnya bukanlah merah murni sebagaimana yang diduga banyak orang karena kalau merah murni bukan burdun lagi namanya tapi merah eh, apa pakaian yang backgroundnya warna tertentu tapi ada garis-garis merahnya garis-garis itunya yang menonjolkan dari pakaian tersebut. Oleh karena itulah hadis tadi beserta penjelasan para ulama tentang hal itu menunjukkan bahwa disunnahkan memakai pakaian terbagus ketika sholat id baik idul fitri dan idul adha. Boleh beli? Boleh kalau mampu. Maya. Kedua, Lakukanlah sholat di lapangan dan bukan di masjid bila ada dan memungkinkan. Sebagaimana beberapa riwayat di diantaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam al fitri wal adha ilal musalla fa bihi as salah adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu keluar untuk Idul Fitri dan Idul Adha ke lapangan. Pertama kali yang beliau lakukan di lapangan adalah sholat. Maksudnya sholat id. Setelah itu khutbah, bukan khutbah dulu baru sholat. Terbalik dengan apa? Jumatan. Kalau Jumatan apa dulu? Khutbah dulu baru sholat. Kalau ini sholat dulu, baru khutbah. Dan itu dilakukan di lapangan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Al-Allamah Ibnul Hajj Al-Maliki, As was sunnatul madiyah fi salatil idain an takuna fil musalla. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام thumma huwa ma hadhil fadilatil azimah kharaja wa tarakahu. Sunnah yang telah lalu pada waktu sholat id hendaklah dilakukan di lapangan. Karena Nabi bersabda sholat di masjidku ini. Masjid mana? Masjid Nabawi itu lebih utama daripada seribu kali sholat di masjid yang lain termasuk Masjid Cipaganti ini kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram lebih utama 100 kali lipat daripada Masjid Nabawi. Berarti dibanding Cipaganti 100 ribu kali lipat keutamaan sholat di Masjidil Haram. Mending Masjidil Haram, mending Masjid Nabawi. Dari segi keutamaan lebih besar sholat di masjid Nabawi. Satu kali sholat sebanding dengan seratus ribu kali sholat di sana. Seratus ribu kali sholatnya berapa berapa tahunan sholat tuh? Satu hari kan lima kali ya. Sebulan berarti berapa kali tuh? Seratus lima puluh kali ya. Kalau setahun seratus lima puluh kali dua belas berapa tuh? 180 <laughs> seribu meren 1800 kali setahun kita sholat 1800 kali 100 ribu bagi 1800 tuh berapa tuh satu kali sholat di sana sebanding mungkin 80 tahun ya kira-kira wah gede banget itu ya tapi jangan disalahfahami beres umroh beres haji pulang ya nggak sholat. Kok pulang haji pulang umroh nggak sholat? Oh sudah ketutup itu. <laughs> Saya sholat di Masjidil Haram aja berapa puluh kali sholat itu sudah untuk berapa ratus tahunan. Sudah ketutup. <laughs> Ah, itu ngaco. Itu kalau dia sepulang umroh sepulang haji tidak sholat menunjukkan umroh hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu Karena meninggalkan sholat dosa yang jauh lebih besar daripada dosa mencuri, merampok, membunuh dan yang sejenisnya. Itu perkataan Imam al zahab dalam kitab Al-Kabair. Kenapa? Kalau mencuri, merampok, mencopet, membunuh, itu kejahatan kepada sesama manusia mengambil hak orang. Kalau tidak sholat yang dia ambil adalah hak Allah Azza wa Jalla. Lebih besar mana? Lebih besar mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa meninggalkan sholat secara sengaja itu lebih besar daripada mencuri, membunuh, merampok dan yang sejenisnya. Itu dosa yang sangat besar. Sebagian ulama ada yang mengkafirkannya. Walaupun dia masih mengakui kewajiban sholatnya. Kalau sehabis umroh, sehabis haji orang kembali melakukan dosa besar, dosa besar itu sebagai tanda ibadah sebelumnya itu apa? Ditolak, tidak diterima oleh Allah. Jadi jangan salah faham ya. Nah kata Nabi SAW sholat di masjidku seribu kali lipat dibanding masjid yang lain. Sekalipun demikian pas sholat beliau tidak sholat di masjid tapi sholat di lapangan. Khusus pada waktu sholat id, lebih utama di masjid, lebih utama di lapangan. Di lapangan, karena fa'inna khairal hadi, hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik buruknya sebuah amalan dalam agama Islam dilihat dari itu ada contoh enggak dari Nabi? Mencontoh enggak dari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena sebaik-baik contoh adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berkata Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Makna paling baik itu adalah akhlasuhu wa aswabahu yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas maknanya niatnya ditujukan untuk Allah, bukan untuk manusia atau dunia. Paling benar maknanya ibadah itu dilakukan sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mana yang paling banyak, yang paling berat, bukan. Nah sekarang Uh, Mustami harap merapat ke depan karena di depan sudah mulai space yang kosongnya berkurang sementara yang baru berdatangan uh, sudah banyak. Silakan bergeser ke depan. Gak apa-apa dekat saya, mau ngegel. Jadi <clears throat> Sampai di mana tadi? Jadi malah <laughs> Standar benar atau tidaknya dalam pelaksanaan agama lihat contoh Nabi Shallallahu Alaihi Karena agama ini wahyu, bukan produk akal orang, bukan produk perasaan orang. Jangan ukur kebenaran dengan akal dan perasaan. Ukur dengan Quran dan Sunnah. Benar tidaknya Allah yang menentukan. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtar. Jangan kalian menjadi orang yang ragu. Nah yang datang dari Allah itu Quran yang dijabarkan dengan hadis. Jangan lawan Quran hadis dengan akal. Melawannya mendahului Allah dan Rasulnya. Dan itu dilarang keras oleh Allah dan dalam Al-Quran. Lihat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulihi wattaqullah. Allah sami'un alim. Hei orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Mendahului Allah dan Rasulnya artinya lebih ya mengutamakan akalnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada nggak akibatnya kalau kita mendahulukan akal dalam menolak Quran Sunnah? Ada. Apa? Gugur semua amalnya tuh. Allah berfirman dalam ayat selanjutnya dari surah Al-Hujurat, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu keraskan suaramu melebihi suara Nabi dalam berbicara. Seperti kalian mengeraskan suara di atas suara yang orang lain. nanti akan gugur amal-amal kamu tanpa kamu sadari. Mengeraskan suara di atas suara Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu bentuknya adalah lebih mengutamakan otak dan pendapat kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu perkataan siapa? Nabi SAW. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul SAW, wahyu dari Allah. Nabi tidak pernah berbicara dari pendapat pribadinya, dari otaknya. Pendapat pribadi oleh Allah disebut dengan sebutan hawa nafsu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari pendapat pribadi dalam menyampaikan syiar. Semua yang beliau ucapkanlah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi itu mah wahyu kita mah otak yang terbatas. Jangan sampai melawan Quran Sunnah dengan akal dan perasaan. Akal kita untuk pribadi kita sendiri, akal kita yang satu sering berubah. Sekarang begini, besok begitu, kemarin beda lagi kan ya. Akal bisa hilang, bisa. Kalau sudah hilang namanya gila. Akal bisa melemah, iya. Kalau sudah melemah apa yang terjadi? Gagal fokus, gagal faham, lupa, iya. Dan seterusnya, tidak bisa konsentrasi dan seterusnya. Pikun apalagi, oh parah. Itu akal manusia. Akal seorang saja dari waktu-waktu bisa berubah-berubah. Apalagi akal seluruh manusia berbeda standar kebenarannya dari satu akal dengan akal yang lainnya. Standar kebenaran Quran dan Sunnah. Sebuah pengamalan dianggap benar kalau itu sesuai dengan Quran Sunnah. Walaupun sedikit. Itu lebih baik daripada banyak. Makanya berkata Abdullah bin Mas'ud, Al-iqtisadu bis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam mengamalkan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melaksanakan bid'ah. Kalau orang melaksanakan bid'ah itu sungguh-sungguhnya luar biasa tuh. Zikir sepuluh ribu kali la ilaha illallah semalaman kuat. Baca Quran sehalaman belum tentu mampu. Ya, Zikir yang sesuai dengan sunnah yang sebab ba'da salat 33 kali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ditutup dengan apa? La ilaha illallah itu enteng. Itu sunnah, simple, sederhana. Itu jauh lebih baik daripada La ilaha illahnya sepuluh ribu kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbarnya seribu, seribu kali, seribu kali. Lebih banyak ya, dan sungguh-sungguh. Ditolak. Oleh karena itulah ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah bukan otak dan perasaan. Nah termasuk Nabi SAW menyatakan sholat di masjidku ini. Lebih utama seribu kali lipat dibanding sholat di tempat lain. Tapi walaupun demikian khusus sholat id beliau tidak di masjid tapi di lapangan. Apakah beliau meninggalkan yang utama dan mengejar yang kurang utama? Enggak, berarti khusus sholat id lebih utama di lapangan khusus untuk sholat id dan juga enggak, nggak khusus katang kita sudah bahas sholat apalagi yang di di luar masjid lebih baik Sholat sunatnya di rumah. Sholat apa lagi? Istisqa. Ya, termasuk sholat jenazah. Tapi boleh menyolatkan jenazah di masjid tidak bidah enggak, boleh saja. Sudah kita bahas itu, tidak terlarang, ya. Jadi lebih utama untuk melakukan sholat id di lapangan bila ada, bila tidak memungkinkan, ya apa boleh buat di masjid enggak apa-apa. Berkata Imam Ibn Qudamah al-Maqdis dalam kitab Al-Mughni, As-sunnah ayyusallal id fil musalla. Amara bidhalika Ali radhiyallahu an wastahsanahu al-Auza'i wa ashabur ra'i wa huwa qalu Mundhir. Sunnahnya salat id dilakukan di lapangan. Itu diperintahkan juga oleh Ali bin Abi Thalib dan dianggap bagus oleh Imam Al-Auza'i dan Eh, ulama-ulama lain termasuk ini ucapan Imam Ibnu Mundir. Kecuali apabila secara teknis tidak memungkinkan dilakukan di lapangan, baik karena nggak ada, zaman sekarang kan susah lapangannya. Atau kita hidup di negeri kafir yang di negeri itu dilarang melakukan sholat id di lapangan lalu difasilitasi di gedung. Ya apa boleh buat? Boleh. Atau karena hujan deras, atau karena banjir, atau karena halangan lain yang menyebabkan tidak memungkinkan sholat di lapangan, maka tidak menyebabkan syariat sholat id jadi gugur. Enggak, oh enggak ada lapangan, udah enggak perlu sholat. Masih itu saja. Dibolehkan sholat di masjid pada saat seperti itu. Inilah poin yang kedua. Yang pertama kan tadi e, tajamul ya, berdandan. Yang kedua sholat di lapangan. Ketiga, mengambil jalan yang berbeda ketika pergi dan ketika pulang. Kalau ada alternatif jalan. Sebagaimana riwayat dari Jabir bin Abdullah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaumu idin khalafat tariq. Adalah Nabi SAW bila beliau keluar pada hari Id, beliau mengambil jalan yang berbeda. Makna jalan yang berbeda kata Al-Imam Ibn Qayyim, fayadhabu fi tariqin wa yarji'u fi, fi akhar. Beliau berangkat melalui jalan ini, pulangnya melalui jalan yang lain tidak mengambil jalan yang sama. Apa maknanya atau hikmahnya ditelaah oleh para ulama. Ya. Para ulama menyatakan hikmahnya pertama lima ala ahli tariqain untuk menebar salam ke penduduk di kedua jalan tadi. Berangkatnya salam ke penduduk yang terlewati, pulangnya jalan lain jadi merata. Kedua, liyanala barokat barokatahu al-fariqan untuk menebar barokah ke kedua kelompok manusia yang dilalui. Nabi SAW lewat sana, orang-orang yang terlewati kebagian barokah. Minimal dari salamnya tuh ya. Pulangnya jalan lain kebagian lagi barokah ya. Ketiga, liak dia hajata man lau hajah minhuma Nabi selesai mengambil jalan berbeda karena ada keperluan untuk menunaikan beberapa keperluan kepada beberapa orang. Pas berangkat ada yang di jalan ini, pulangnya di jalan yang lain, maka mengambil jalan yang berbeda. Ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah setelah mengutip beberapa hikmah dari mengambil jalan yang berbeda itu. Kata beliau, wa idza lam yu'lamis sabab ustuhibbat ta'asi qat'an wallahu a'lam. Bila kita tidak mengetahui sebabnya, kenapa Nabi mengambil jalan yang berbeda, kita nggak tahu apa sebabnya, maka cukup disunahkan untuk taasi kepada beliau, itu pun sudah bernilai ibadah. Tasi itu menjadikan perbuatan beliau sebagai uswah, sebagai contoh tauladan. Cukup ikut sunnah beliau, mau tahu alasannya mau tidak, nggak peduli itu pun sudah merupakan sebuah ibadah. Coba lihat. Saya sering menceritakan, Nabi SAW sholat bersama para sahabat di jalan dengan menggunakan sendal. Di tengah sholat tiba-tiba Nabi mencopot sendal dan disimpan sebelah kiri. Lihat itu semua sahabat mencopot sendalnya. Padahal nggak tahu apa sebabnya ini. Ah pokoknya Nabi gitu gitu, weh diturutan tak. Selesai sholat ditanya kenapa kalian copot sendal-sendal kalian. Oh, sebab kami lihat enggak mencopot ya kami juga mencopot. Dikira itu bagian ritual dari sholat. Ah, baru Nabi menyatakan tadi Jibril datang berbisik kepadaku di senarku itu ada najis aku buka. Kalau kalian nggak ada najisnya nggak perlu dibuka. Tapi lihat sikap para sahabat mau tahu alasannya mau tiga mau tidak Nabi melakukan itu diikuti. Sebab diyakini apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu pasti baik. Nabi Sallallahu tidak mungkin melakukan hal yang buruk. Ada beberapa tanbih. Setidaknya ada dua lah. Ya, notes, mulahadat, catatan. Berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Wa yustahabu ayyagduan nas ilal musalla ba'dama wasalu subuh li akhdi majalisihim wa yukabbiruna wa yakunu khurujul imam fil waqti ladhi yuwafi fi salah. Pertama, ya, disunnahkan. Orang pergi ke sholat, ke tempat sholat ke lapangan itu langsung seusai sholat subuh untuk mengambil tempat duduk mereka. Lalu bertakbir dan keluarnya imam adalah pas pada saat sholat akan dilaksanakan. Jadi imam disunnahkannya pergi ke tempat sholat pas akan sholat. Tidak disunahkan imam datang lebih dahulu ikut takbiran gitu ya. Pas sudah saatnya umpah jam setengah tujuh baru dia berdiri memimpin sholat. Enggak, imam disunahkannya datang ke tempat sholat pas akan sholat sholat akan dilaksanakan. Termasuk sholat fardu, termasuk sholat jumat. Ya. Kedua, Imam At-Tirmidzi juga Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia berkata, "Minas sunnati an takhruja ilal id masya." Termasuk sunnah keluar menuju tempat id dengan berjalan kaki. Itu sunnahnya. Kalau memungkinkan. Kalau dari Bandung mau sholat id di Selacau jalan kaki. Sampai sana zuhur. <laughs> sudah bubar. Semua kambing sudah disembelih. Ya. Itu sunnah, tidak wajib. Kalau umpama tidak memungkinkan kecuali berkendaraan maka tidak apa-apa. Itulah adab ketiga, adab keempat. Disunahkan takbir pada dua hari raya. Allah berfirman walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun agar kalian menyempurnakan jumlah saum kalian dan agar kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Kana yakhruju yawmal fit fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla wa hatta yaqdi as-salah fa idza qada as-salah qata'at takbir Nabi keluar pada waktu Idul Fitri ini khusus Idul Fitri berbeda dan nanti dengan Idul Adha pada waktu Idul Fitri beliau keluar, beliau bertakbir sampai tiba di musola, lalu sholat, seusai sholat, putuslah takbir. Takbir pun terhenti setelah sholat. Ini pada waktu sholat apa? Idul Fitri, bukan Idul Adha. Nanti Idul Adha lain lagi. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Wa fil hadithi dalilun ala masyru'iyati ma 'alaihi amal muslimin min at-takbiri jahran fit tariq ila al-musalla." wa in kana katsirun minhum yab'abada'u yatasahaluna hadhihi sunnah hatta kada tusbihu fi khabari kana. Di dalam hadis ini terkandung dalil disyariatkannya kebiasaan kaum muslimin berupa takbir secara keras di jalan-jalan menuju musola, menuju tempat sholat. Jadi dari rumah keluar takbir di jalan, ya baik berjalan kaki, pakai motor, pakai mobil, pakai angkot gitu ya bertakbir sepanjang jalan, sekalipun kebanyakan kaum muslimin sudah mulai menganggap enteng dengan sunnah ini, sehingga sunnahnya takbir hanya menjadi berita masa lalu. Jadi kebanyakan orang keluar dari rumah menuju lapangan di jalan apa? Ngobrol. Paling parah nyanyian di di jalan. Ya, begitu sampai di lapangan, gek duduk baru ikut takbir. Salah, keliru. Harusnya takbir dimulai dari mulai dia keluar rumah. Syekhul Islam ditanya tentang waktu takbir ketika Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Beliau menjawab, Alhamdulillah, as-sahul aqwali fi takbir alladhi alaihi jumhur salaf wal fuqaha'u min as-sahabah wal a'immah ayyukabbira min fajri yaumi arafah ila akhir ayami tashriq akiba kulli salah wa yusra'u li kulli ahadin ayajhara bit takbir indal khuruji ilal id wa hadha bi ittifaqi a'immatil arba'ah Pendapat yang paling benar dalam hal takbir adalah yang dilaksanakan oleh jumhur ulama salaf, para fuqaha di kalangan para sahabat dan imam-imam kaum muslimin adalah bertakbir sejak fajar hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9 Dhul Hijjah setiap tahun. Di kita kapan mulai hari Arafah? Besok. Besok hari Ahad jangan lupa saum. Jangan lupa sahur dulu. Karena saum Arafah itu menghapus dosa berapa lama? Dua tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Siapkan sejak sekarang untuk sahur. Pasang alarm jam 3. Beritahu anggota keluarga, istri, anak, eh besok kita sahur ya. Dan saum. Mah jangan masak pagi-paginya. Masak ba'da asar saja. Yang tidak saum jangan dikasih <laughs> makan. Ulah gitu-gitu ting matu. Dan sunnahnya. Takbir untuk Idul Adha dimulai dari fajar hari Arafah. Jadi besok pada sholat subuh der takbiran. Sampai akhir hari tashrik Di setiap akhir sholat fardu. Ini pendapat Syekhul Islam. Ya. Disyariatkan setiap orang untuk mengeraskan takbir ketika keluar menuju tempat id berdasarkan kesepakatan imam-imam yang empat. Imam yang empat ini adalah Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi setiap beres sholat id, eh, sholat fardu takbir sejak mulai besok ba'da subuh tuh. Masing-masing saja dikeraskan, tidak menunggu komando dari imam. Ya takbir Allahu akbar, Allahu akbar dan seterusnya. Makmum dar ikut ya. Berapa kali tidak dibatasi. Lebih sering lebih bagus. Tapi mengkhususkan ba'da sholat perlu dalil. Berkata saya Ali Hasan al Asari, hafizahullah. Qauluhu rah, qaulu rahimahullah aqiba kulli salatin khususan la dalila alai. Wassawab annahu fi kulli waqtin duna takhsisin. Perkataan Syekhul Islam bahwa takbir disunnahkan seusai setiap sholat secara khusus, ini tidak ada dalilnya. Yang benar di setiap waktu, kapan saja, ba'da sholat, qobla sholat, asal jangan di tengah-tengah sholat atau kapan saja selama di tempat yang layak. Di tempat yang tidak layak tidak boleh. Seperti apa? Di WC, ya. Seperti apa? Di masjid lagi kajian, dar usar lagi ngaji ini takbiran. Maka jangan. Karena bisa menimbul <laughs> madarat saling mengganggu nanti ya. Juga Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya bab eh, Kitabul Idain menetapkan bab yang diberi judul bab At-Takbir Ayyama Mina wa Idha Ghada Ila Arafah. Bertakbir pada hari-hari di Mina dan ketika menuju ke Arafah. Di Mina ini berapa hari? Empat hari. Pertama, malam tanggal 9. Nah lalu tanggal 9-nya Ba'da subuh masih di Mina. Takbir mulai itu. ya. Lalu berangkatlah ke Arafah. Sampai maghrib. Maghrib berangkat ke mana? Musdalifah. Sampai sholat subuh. Ba'da sholat subuh kembali ke Mina. Tanggal 10-nya. Di Mina melakukan jumroh, di Mina melakukan tahallul, di Mina melakukan uh, mencit apa uh, menyembelih. Kalau memungkinkan ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Tapi tawaf ifadah tidak mesti hari itu. Boleh hari itu kalau keburu, kalau enggak besoknya, lusanya, kapan saja bisa. Malah tawaf ifadah boleh disatukan dengan tawaf wada ketika akan pulang nanti. Nah, dari tanggal 10 sampai tanggal 13 tetap di Mina. Hari-hari ketika di Mina adalah hari-hari takbir. Imam Bukhari menyatakan bab at-takbir ayyama Mina wa idha ghada ila Arafah. Tak, ha, ha, takbir pada hari-hari Mina dan ketika berangkat ke Arafah ketika berangkat ke Arafah tanggal 9 pagi-pagi ya. Umar radhiyallahu an bertakbir di kemahnya di Mina. Takbirnya Umar di kemahnya terdengar oleh ahlul masjid. Maka orang-orang yang di masjid pun bertakbir Bertakbir pula orang-orang yang ada di jalan di pasar sampai seluruh Mina bergemuruh dengan suara takbir. Inilah yang disyariatkan tentang takbir. Itu adab keempat, adab kelima. Ketika mau berangkat disunahkan tidak memakan apapun sebelum sholat idul adha. Besok, pada sholat subuh tidak makan apapun. Kecuali kalau mau idul fitri, ah, sebaliknya kalau idul fitri disunahkan makan. Kalau idul adha tidak. Sebagaimana hadis dari Anas, karena Rasul alaihi wasallam la yagdu yawmal fitrah hatta yakula tamarat. Nabi SAW tidaklah pergi untuk menunaikan sholat idul fitri sebelum beliau memakan dulu beberapa buah kurma. Itu idul fitri. ya. Tapi untuk idul adha disebutkan dari hadis yang diterima dari Buraidah radhiyallahu an. kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa yauman nahar la yakulu hatta yarji'a fayakulu min nasikatihi. Nabi SAW tidak keluar menuju sholat idul fitri sebelum makan. Dan pada waktu idul adha beliau tidak makan sampai beliau kembali dan makan daging sesembelihannya. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim, Wa amma fi idil adha, fakana la yat'am hatta yarji'a minal musalla fayakulu min udhiyatihi. Adapun Idul Adha, maka beliau tidak makan sampai pulang dari tempat sholat dan makan binatang kurban yang disembelihnya. Itu adab, ya. Orang biasa kepo. Kenapa sih harus begitu gitu ya? Kenapa Idul Fitri mah harus makan dulu? Kalau Idul Idul Adha mah jangan makan dulu. Selalu ingin tahu apa? Alasannya bagus enggak? Umumnya bagus sih. Ya, kadang nyebelin juga pertanyaan begitu. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Nail Autar. Wal hikmatu fi ta'khiril fitri yaumal adha annahu yaumun tusra'u fihi al-udhiyah wal aklu minha fasyuri'a lahu ay yakuna fitruhu ala syai'in minha qalahu ibnu qudamah hikmah kenapa makan idul adha diakhirkan karena hari tersebut hari yang disyariatkan untuk menyembelih dan makan dari binatang sesembelihan itu maka disyariatkan baginya untuk makan dari daging tersebut. Ini perkataan Imam Ibnu Qudamah. Berkata Al-Zain Ibnu Munayyir. Dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. وقع عقله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما فإخراج صدقة الفطر قبل القدوم إلى المصلى وإخراج صدقة الأضيح بعد ذبحها نبي صلى الله عليه وسلم makan di setiap dua id pada waktu disyariatkannya mengeluarkan sodakoh yang dikhususkan di hari itu. Pada, waktu Idul Fitri ada sodakoh yang harus keluar yaitu apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah ditunaikannya wajib dikeluarkan sebelum sholat id. Ya, sebelum pergi ke tempat sholat makan dulu Adapun sodakoh pada waktu Idul Adha berupa apa? Sesembelihan hewan kurban dan dagingnya dan itu tentu saja harus dibagikan setelah diapa? Disembeli. Maka disunahkan makan dari sodakoh dalam bentuk daging tadi. Itulah diantara hikmahnya. Jadi besok makan dulu apa tidak? Tidak, ya. Bagusnya makan dari daging kurbannya. Terus bagaimana kalau selesai pengurusan daging itu pada asar? Karena <laughs> umumnya begitu kan ya. Banyak yang harus sembelihnya. Baru selesai asar baru dibagi. Leles, leper, ngeleper, lapar. Ya, ya boleh saja ini tidak wajib. Afdolnya demikian. Ya, afdalnya demikian. Boleh saja makan. Keenam, disunnahkan mandi sebelum pergi sholat. Ini sunnah tidak wajib. Dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar selalu mandi sebelum sholat id. Baik idul fitri atau idul adha ke musola. Berkata al-imam Sa'id bin al-Musayyib sunnatul fitri thalathun al-masyu ilal musalla wal aklu qabla al-khuruj wal iqtisal. Sunnahnya Idul Fitri. Ini Idul Fitri. Tiga. Berjalan menuju tempat sholat, makan. Idul Fitri, makan sebelum keluar dan mandi. Untuk Idul Adha, yang makannya tidak. Sunnahnya tetap tiga, berjalan, tidak makan, dan mandi. Ya. Berkata Imam Ibnu Qudamah, "Yustahabu ayyata tahara bil ghusl lil 'in." Wa kana Ibnu Umar yagtasilu yaumal fitri. Kata Imam Ibnu Qudamah, disunnahkan untuk bersuci dengan cara mandi untuk Id. Ibnu Umar selalu mandi pada waktu Idul Fitri. Bahkan juga diriwayatkan hal itu dari Ali, Alqamah, Urwah, atau an nakhoy Asyabi, Qatadah, Abu Zanad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Mundir, dan yang lain-lainnya. Jadi besok mandi. Yang kedua mandi, wayahna besok mandi. ya. Ke enam apa ketujuh? Ketujuh. Tidak ada sholat qobla dan sholat ba'da bagi sholat id. Jadi begitu sampai ke tempat sholat id langsung saja duduk, jangan sholat apapun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal id yaumal fitri raka'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat id dua rakaat. Beliau tidak salat apapun sebelumnya ataupun setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan yang lain-lainnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Walam yakun huwa sallallahu alaihi wasallam wal ashabu yusalluna idza wasalu ila idza intahau ila al-musalla qabla shalah wala ba'daha." Nabi dan para sahabatnya tidaklah sholat ketika datang sampai ke tempat sholat, baik sebelum salat id maupun setelah salat id. Jadi satu-satunya sholat yang dilakukan hanyalah sholat id itu sendiri. Ya. Walhasil sholat id tidak ada sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah dan tidak bisa dikiaskan dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ada ba'diyah? Ada. Ada qobliyah? Tidak ada. Nah sholat id tidak bisa dikiaskan ke sholat Jumat. Itu yang ke ke Kesembilan sebenarnya itu yang tadi yang ketujuh, sekarang yang ke kedelapan. Apa sih hukum sholat id? Apa wajib, apa sunnah? Kebanyakan orang menyatakan hukumnya adalah sunnah. Ya memang ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan wajib. Yang menyatakan sunnah sudah terlalu sering kita dengar. Dari kecil, yuk kita sholat sunnah. Kan gitu ya, sholat sunnah apa maksudnya? Id. Nah sekarang kita bahas pendapat orang-orang yang menyatakan wajib. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Beliau berkata, Walihada rajahna anna salat al-id wajibatun alal a'yan. Ka qawli Abi Hanifah wa ghairih. Wa huwa ahadu aqwali syafi'i wa ahadu al-qawlaini fi, madhabi Ahmad. Oleh karena itu kami lebih menguatkan bahwa sholat id itu hukumnya fardu ain. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah dan yang lain-lainnya. Ini juga termasuk salah satu di antara pendapat Imam Syafi'i dan termasuk salah satu di antara dua pendapat dari madhab Imam Ahmad. Adapun ucapan orang yang menyatakan tidak wajib sungguh jauh dari kebenaran. Beliau menyatakan wa qalu man qala la tajib fi ghayatil bu'd. Orang yang berpendapat ini enggak wajib jauh dari kebenaran. Karena apa? Pertama, fa'inna hamin min a'dhami syairil Islam. Pertama, salat ini itu ya syiar Islam terbesar An-nasu yajtami'una laha 'azam al jum'ah. Orang datang berbondong-bondong dengan jumlah melebihi salat salat Jumat. Jalma nutara salat oge okay, sataun sakali mah salatnya. Terjemahkan sendiri. Disunahkan, disyariatkan juga takbir. Dan orang yang berpendapat bahwa ini fardu kifayah juga tidak kuat. Berkata Imam ash dalam kitab As-Sail Jarar. I'lam anna Nabiya SAW lazama hadis salah. Fil idain. Walam yatruka fi idin min al-ayat. وأمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدود والحيد وأمر الحيد أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها Ketahuilah bahwa Nabi SAW selalu melaksanakan sholat id ini. Tidak pernah beliau meninggalkan walaupun hanya satu kali. Beliau menyuruh semua manusia keluar. Sampai wanita yang haid, wanita yang sudah lanjut usia, wanita yang sedang dipingit, ya, para wanita yang sedang haid juga semuanya disuruh keluar. Tapi wanita yang haid disuruh menjauh dari tempat sholat. Mereka disuruh mendengarkan khutbah dan dakwah kaum muslimin. Bahkan wanita yang tidak punya jilbab hendaklah diberi pinjam oleh wanita yang memiliki dua jilbab. Ini nggak biasa ya Nabi menyuruh wanita keluar kecuali momen id. Biasanya waqarnafi, fi fi wanita diam di rumah. Tapi untuk Salatin ayuh keluar semua. Lalu kata Imam Ash-Shawkani, وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذِي الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ وُجُوبًا مُؤَكَّدًا عَلَى la لَا عَلَى الْكِفَايَةِ dan ini semua menunjukkan bahwa sholat ini wajib dengan kewajiban yang ditekankan secara fardu ain bukan fardu kifayah. Dan perintah untuk keluar Maknanya perintah untuk sholat bagi orang yang tidak punya uzur, ya, dan keluarnya orang sebagai satu-satunya cara untuk bisa gabung sholat. Keluar bukan sekedar keluar. Kecuali yang punya uzur seperti wanita yang haid, ya itu mah nggak boleh sholat. Masih kata Imam ash dalam kitab As-Sailul Jarar. Nah, lihat. Wa minal adillati ala wujubiha annaha musqitatun lil jumu'ah idza tafaqata fi yaumin wahid. Wa ma laysa biwajib la yusqitu makana wajiban. Di antara dalil tentang wajibnya sholat id adalah bahwa sholat id bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat bila bertepatan dengan hari Jumat. Idul Fitri atau Idul Adha pas hari Jumat, sholat Jumatnya nggak wajib bagi orang yang sudah yang sudah sholat id. Kalau sholat id tidak wajib, tidak mungkin bisa menggugurkan sholat Jumat yang hukumnya wajib. Ya, dan ini menjadi dalil yang sangat kuat tentang wajibnya Sholat id bagi yang mampu. Adapun bagi yang tidak mampu sholat id secara berjamaah, ndaklah dia melakukan sholat id sendirian di rumahnya dengan tata cara sholat id, id yang umum seperti umumnya kaum muslimin, dua rokaat, tujuh pak takbir di rokaat pertama dan lima kali takbir di rokaat kedua. Nanti akan dibahas cara sholat id. Adapun waktu sholat id. Waktu sholat id adalah pada waktu duha. Pada waktu sudah mulai dibolehkannya untuk melakukan sholat duha. Tidak boleh dilakukan ba'da subuh langsung sholat id. Tidak sah karena belum tiba waktunya. Dari Abdullah bin Busr Sahabat Nabi SAW dia keluar bersama manusia pada Idul Fitri atau Idul Adha dan beliau mengingkari lambatnya imam. Dia berkata, "Inna kunna qad faragna sa'atana hadihi wa dhalika hina tasbih." Kata Abdullah bin Busir ketika imam lambat datang dia berkata dulu kami di zaman Nabi SAW jam segini itu sudah selesai sholat ini imamnya kok belum datang juga gitu ya jangan terlalu siang berkata Imam Ibnu Qayyim wa kana sallallahu yuakhiru sholat Idul Fitri wa yuajjilul Adha wa kana Ibnu Umar ma syiddati syiddati ittiba'ihi lis sunnah la yakhruja la yakhruju hatta tatlu asy-syams Nabi selesai mengakhirkan sholat idul fitri dan menyegerakan sholat idul adha. Jadi sholat, sholat idul adha sesegera mungkin. Kalau idul fitri agak siang sedikit. Dan Ibnu Umar, orang yang paling keras dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, beliau tidak keluar untuk sholat ini sebelum matahari terbit. Jadi harus matahari terbit dulu. Berkata Siddiq Hasan Khan. Waktuhuma ba'da irtifa'i syams qida ramhin ila zawwal Wa qad waqa'a al-ijma' ala ma afadathu al-ahadith wa in kanat la taqumu bimithliha hal hujjah wa amma akhir waqtihima fa zawalu syams. Adapun waktu sholat id, sejak mulai matahari setinggi tombak Maksudnya dalam pandangan kita. Oh, itu matahari kalau di kita susah karena matahari terhalang apa? Bangunan, gunung, pohon. Tapi kalau di pantai atau di padang pasir yang nggak ada gunung, nggak ada bangunan tinggi, itu bisa dilihat. Pas matahari setinggi tombak dari permukaan tanah menurut penglihatan kita, itu saatnya sholat itu sampai matahari zawal. Zawal teh kata orang Sunda mah tisirele atau tisoledat. Mana zawal ketika matahari pas di tengah lalu sedikit belok ke ke kakulon, kakulon tenon Ke barat itu zawal. Bahasa kita ya tergelincir ya. Zawal itu tergelincir, matahari tergelincir. pasok itu tisirele matahari. Itulah zawal sampai zuhur gitulah intinya ya dari mulai diperkenankannya sholat duha kira-kira 15 menit setelah matahari terbit sampai zuhur itulah waktu sholat id. Sholat id tidak ada azan, tidak ada komat, juga tidak ada seruan, As-salatu jami'atan rahimakumullah. Berkata Jabir bin Samurah. Sallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi al-idain ghayr marrah wala marratain bi ghairi adhanin wala iqamah. Aku melakukan salat bersama Nabi sallallahu dua id bukan sekali dua kali tapi sering dan dilakukan tanpa adzan tanpa qomat dari Ibnu Abbas dan Jabir. Dua-duanya berkata, "Lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha." Tidak harus diadzankan untuk salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Berkata Imam Ibnu Qayyim wa kana salusam idan taha ila ilal musalla akhadha fi shalah min ghairi adhanin wala iqamatin wala qawli as-salatu jami'atan was sunnatu annahu la yuf'alu syai'un min dhalik. Kata Imam Ibnu Qayyim, adalah Nabi sallallahu alaihi Apabila telah sampai ke tempat sholat, beliau langsung sholat tanpa adan, tanpa komat, dan tanpa ucapan as-sholatu jamiah. Sunnahnya ketiga hal ini tidak dilakukan. Tiga hal itu apa? Adan, komat, dan seruan as-sholatu jamiah. Berkata Imam As-Sunani, wahuwa dalilun ala adami masru'yatihima fi salatil id fa innahuma bid'ah. Hadis ini sebagai dalil tentang tidak disyariatkannya adzan dan komat di dua salat id dan semua itu bid'ah kalau dilakukan. Sekarang salat id dilakukan di Indonesia ada adzan ada komat tidak? Tidak ada. Ada seruan as-salatu jami'ah? ada baik dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Tidak as-salatu jamiah tapi menyatakan mari para jamaah kita sholat id. Itu kalau di Arab kan apa? As-salatu jamiah. <laughs> Angger eta-eta kenengan beda bahasanya. <clears throat> Terus gimana tuh imam? Imam langsung menyuruh apa? Membentuk saf dan meluruskannya, ya sawu fakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan saf kalian karena lurus dan saf, e, rapatnya saf bagian dari kesempurnaan saf. Ayo atur atur atur ya. Ngatur, maju, anda mundur terlalu nonjol tuh, luruskan gitu terus ya. Itu yang harus dilakukan oleh imam. Bagaimana tata cara sholat ini? Sholat id dilakukan dua rakaat. Dimulai dari takbiratul ihram seperti biasa. Di rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah dia bertakbir terlebih dahulu tujuh kali. Seusai takbir barulah membaca Al-Fatihah. Takbir tujuh kali selain takbiratul ihram. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan anna Rasul SAW kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbirat wa fil thaniyah khamsan siwa takbiratai ruku'. Nabi SAW selalu bertakbir pada waktu Idul Fitri atau Idul Adha di rokat pertama tujuh kali dan di rokat kedua lima kali selain dua takbir akan ruku. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad al Baihaqi dengan sanad yang sahih. Berkata Imam al Baghawi, wahada qaulu aksari ahli ilmi minas sahabah faman ba'dahum annahu yukabbiru fi salatil id fil ula sab'an siwa takbiratil iftitah wa fi thaniyah khamsan siwa takbiratil qiyam qabla al-qira'ah ruwiya dhalika an Abi Bakr wa Umar wa Ali wa ghairihim kata Imam Al-Baghawi beliau menyatakan inilah pendapat kebanyakan ahli ilmu di kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka bahwa bertakbir pada sholat id di rokat pertama tujuh kali selain takbir iftitah, selain takbiratul ihram. Jadi dengan takbiratul ihram delapan kali dan di rokat kedua lima kali selain takbir bangkit dari ruku, bangkit eh bangkit dari sujud, ya. Bangkit dari sujud itu tidak dihitung. Setelah bangkit dari sujud berdiri, itu kan ada takbir ya. Nah setelah itu barulah takbir lagi lima kali. Ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ali dan yang lain-lainnya. Kalau ini dilakukan oleh para sahabat, sahabat mungkin ngarang sendiri? Gak mungkin. Pasti mereka melakukan itu melihat contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mengangkat tangan? Para ulama ikhtilaf ketika melakukan takbir-takbir tadi. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim, "Lam yasihha 'anin Nabi sallallahu alaihi annahu kana yarfa'u yadayhi ma'na ma'a takbiratil 'id." Tidak ada satu hadis pun yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan ketika takbir Id. Tidak ada satupun hadis. Tapi Imam Ibn Qayyim mengatakan wa kana Ibnu Umar ma taharrihi lil ittiba yarfa'u yadayhi ma kulli takbirat. Ibnu Umar orang yang paling mengikuti sunnah selalu mengangkat tangan ketika takbir. Ini dikemukakan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Man fi Hadi Khairul Ibad. Maka dari sini para ulama ikhtilaf. Ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak. Mana yang benar? Kalau menurut pendapat yang mengangkat tangan, yang angkat tangan yang benar. <laughs> Kalau yang tidak, berarti menurut dia yang tidak yang yang benar. Tapi yang yang angkat tangan dalilnya tadi Ibnu Umar. Adapun yang tidak mengangkat tangan, apa dalilnya? Pertama, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak ada hadis yang sahih dari Nabi tentang angkat tangan, berarti tidak dianggap tidak ada angkat tangan. Terus bagaimana tuh Ibnu Umar dan juga Umar? Wa kaunuhu ruya an Umar wabnihi la yaj'alu sunnatan wala siyama anna riwayata Umar wabnahu ah, hahuna la yasih. Adapun riwayat Umar dan anaknya yang mengangkat tangan tidak boleh menjadikan bahwa mengangkat tangan ini sunnah. Karena apa? Terlebih hadis tentang uh, Umar dan Ibnu Umar ini tidak sahih tidak dhaif. Hadis dari Umar diriwayatkan Imam Al Baihaqi dalam kitab Sunan dalam kitab Sunan Al Baihaqi dengan sanad dengan sanad yang dhaif. Karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itulah maka sebagian ulama seperti Al Albani rahimahullah tidak mengangkat tangan. Tapi sekali lagi ini masalah yang diikhtilafkan. Kalau saya jadi imam, saya tidak mengangkat tangan ketika takbir. Tapi kalau saya jadi makmum lalu imamnya mengangkat tangan, saya akan ikut angkat tangan pula ya. Jadi sekali lagi kalau saya jadi imam saya tidak mengangkat tangan. Keempat, adakah doa khusus di dalam uh, antara takbir-takbir yang tujuh dan lima tadi? Tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi tentang doa khusus antara takbir. Tapi ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyatakan baina kulli takbirataini hamdun lillahi azza wa jalla wa tsanaun 'ala Allah. Antara takbir-takbir ada pujian kepada Allah dan ada sanjungan kepadanya. Itu riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan sanadnya jayyid. Jadi itu secara bahasa bagus tapi maknanya dhaif ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Wa kana sallallahu yaskutu baina kulli takbiratain saktatan yasirah wa lam yuhfad anhu dzikrun muayyan baina takbirat." Nabi Salsam berhenti sebentar antara dua takbir dengan berhenti yang tidak lama tapi tidak ada satupun hadis sahih yang menerangkan dikir tertentu antara takbir tersebut. Berdasarkan hal itu, maka tidak ada doa apapun. Adapun doa yang dibaca oleh orang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illah wallahu akbar tambah lagi dengan la haula wala quwata illa billah itu hadisnya sahih tapi untuk bacaan tawaf. Bukan bacaan antara takbir ke takbir. Jadi dari sahih untuk gerakan lain dicomot, diambil, dipasang ke sini. Gak bisa seperti itu ya. Kelima. Adapun gerakan-gerakan lainnya sama, tidak ada perbedaan. Rukuknya, sujudnya, duduk di antara ruku dan sujud dan semua bacaannya tidak ada yang berbeda satupun. Inilah tata cara sholat itu. Terakhir tentang apa? Khutbah. Ada khutbah seusai sholat. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga para khulafaur rasyidin dan ini menjadi sunnah. Adapun hukum mendengarkan khutbah tidaklah wajib. Boleh duduk untuk mendengarkan, boleh juga pulang kalau ada keperluan. Sebagaimana ya dijelaskan di dalam beberapa hadis di antaranya adalah hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu karena Nabi sallallahu yom al Eid, wal adha ila al musalla. Fa awwalu sin yabda'u bi shalah thumma yansarif yansarifu fa yaqumu qabila an-nas wan nasu julusun ala sufufihim fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar sholat Idul Adha ke tempat sholat. Yang pertama kali beliau lakukan adalah Sholat lalu berpaling kepada manusia, menghadapkan wajahnya kepada manusia dalam keadaan manusia masih tetap duduk, lalu beliau memberikan khutbah. Berkata Abdullah bin Saib, Aku menyaksikan sholat id bersama Nabi SAW. Setelah beres sholat, beliau berkata, Inna nakhtubu Faman ahabba ayajlis salil khutbah fal yajlis. Waman ahabba ayadhaba fal yadhab. Aku sekarang akan khutbah. Siapa yang ingin duduk untuk khutbah silakan duduk. Siapa yang ingin pergi silakan pergi. Jadi Nabi membolehkan pergi. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud An-Nasib bin Majah Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Berkata Al Imam Ibn Qayyim, wa rakhasa liman syahidal id ayyajlisa lil khutbah aw ayyadhhaba. Nabi memberi rukhsah bagi orang yang sholat id untuk tetap duduk meninggalkan khutbah atau untuk pergi meninggalkan khutbah. Ya, jadi mendengarkan khutbah hukumnya apa? Sunnah dan tidak wajib. Ya, selesai sudah penjelasan kita sedikit agak tergesa-gesa karena waktunya yang tidak cukup. Kita cukupkan sampai di sini saja dulu dan kita akan masuki sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Nah, saya dulu yang bertanya ya, ada pertama ada buku tapi kalau waktunya kayaknya Mending tanya jawab lah. <laughs> Mending tanya jawab. Pertama, ketika puasa Ramadan anak tidak puasa karena hamil muda. Apakah yang terbaik besok puasa sunnah atau tidak? Apa hubungannya? <laughs> ya kalau bisa sunnah silakan. Adapun waktu dulu tidak tidak saum karena hamil dia harus bayar apa? Fidyah bayar fidyah. Ya, itu pendapat yang lebih kuat bagi yang wanita yang hamil dan menyusui bayar fidyah bukan kotor. Bayar itu dengan fidyah. Kalau besok bisa saum ya silakan saum. Ramadan hamil muda sekarang masih hamil enggak? Masih ya tapi hamil tua ya. Konsultasikan ke dokter bahaya nggak di bawah saum. Kalau bahaya jangan ya. Jangan. Kalau hewan kurban dibeli dari uang istri, apakah kurbannya tetap atas nama suami karena suaminya belum mau kajian? Aja kajian. Iya, eh, tergantung apakah suaminya itu tidak kurban itu tidak mampu atau mampu tapi nggak mau, ya. Lebih baik sodakohkan itu ke suami sebagai apa? sebagai uh, kurban suami nanti seluruh anggota keluarganya dapat pahala dari itu. Kalau atas nama istri saja hanya atas nama istri saja nanti kurbannya. Afan kalau bisa beri kesempatan untuk jamaah sholat qobla dulu. Qobla apa? Qobla sholat gitu, sholat id? Enggak, enggak ada qobla yang boleh memberi uh, kesempatan atau tidak bukan kita, itu syariat ya. Afan kalau bisa beri kesempatan jamaah untuk qobla dulu. Qobla apa ini? Sekarang maghrib. Oh setelah komat, setelah setelah adan langsung komat. Itu menang DKM. Pertama sebenarnya tidak ada sholat qobla. <laughs> Ya. Halo. Jibril ya? Tara-tara Tisasari. Taib. <clears throat> Tidak ada qabla maghrib rawatib. Ya, tapi kalau ada yang mau silakan. Uh, kalau toh tidak ada qabla seperti asar tapi antara adzan dan komat boleh sholat. Ya, uh, ah, fikul di adzana ini sholat. Dan dalam setiap dua adzan ada sholat, maknanya sholat mutlak. Boleh saja, tapi bukan rawatib. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, jangan protes. Kebijaksanaan DKM setiap uh, masjid beda dan lihat situasi. Di saat jamaah sudah ngumpul semua, ya sudah langsung saja. Itu tidak apa-apa. Siapa yang sudah komat, dia tetap sholat sunat. Sholat sunatnya tidak sah dan dia berdosa. Dia harus hentikan sholat sunnahnya, walaupun belum selesai. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Iza uqimatis sholat fala sholata illal maktubah. Bila sudah dikomatkan sholat, tidak boleh ada sholat lain kecuali sholat fardu. Apakah kalau mau sholat ini disunnahkan mandi besar dulu? Kan tadi sudah. Ya sunnah memang mandi, tidak wajib. Kalau masbuk tertinggal satu rokat, tambah satu rokat dan rokat kedua biasa lima kali, lima kali eh, takbir. Walaupun di rokat pertama kita juga cuma lima kali karena mengikuti imam nggak apa-apa. Karena takbir itu sunnah. Takbir tujuh kali dan lima kali itu sunnah. Kalau ditinggalkan sah salatnya. Kalau imam lupa begitu takbir Allahu Akbar langsung dia baca Fatihah, ikuti jangan gogorowakan subhanallah. Subhanallah jangan. Dan kalau imam lupa begitu takbir langsung baca Fatihah karena lupa di tengah Fatihah ingat Jangan diulangi, aduh salah takbir lagi tujuh kali, nggak perlu, teruskan saja. Takbir tujuh lima, di rokat pertama kedua hukumnya apa? Sunnah. Siapa yang meninggalkannya baik sengaja atau lupa, sah solasnya dan tidak harus sujud sahwi. Sudah dulu ya, mau maghrib insya Allah kita akan lanjutkan lagi di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.